Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS. Sayyiduna Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu taala anhu wa Beliau juga menghadiri perang Uhud. Gazwatu Uhud. Disebut dengan perang Uhud karena peperangan itu terjadi di lokasi sekitar Gunung Uhud. Sebagaimana kita sering membahas tentang kisah perang Uhud ini karena banyak juga sahabat-sahabat lain yang kita hadirkan kisahnya ternyata banyak juga dari beliau-beliau menghadiri perang Uhud. Sebenarnya kaum muslimin menang namun karena ada sebagian dari muslimin, dari umatnya Rasulullah yang saat itu ditempatkan di salah satu bukit untuk tidak turun dari bukit tersebut, mereka adalah tentara-tentara yang memanah. Tidak turun dari bukit tersebut sebelum ada perintah dari Nabi kita Muhammad ternyata digoda sama harta di bawah. Orang kafir Mekah naruh hartanya di bawah. Padahal Rasulullah udah bilang, apapun godaannya nggak boleh turun sebelum ada perintah dari Rasulullah. Eh, banyak yang turun. Atas kejadian itulah tentara berkuda dari Mekah yang dipimpin oleh Khalid Ibnul Walid yang saat itu belum masuk Islam. Tapi kemudian kan Khalid masuk Islam. Saat perang Uhud, dia di pasukan musuh. Dari arah belakang, nguasain bukit pemanah, abis-abisan. Kaum muslimin hampir saja mendapatkan kekalahan. Tapi atas kejadian itu korban banyak dari kaum muslimin sahabat KFNS. Inilah kesimpulannya jadi orang Islam. Kita taat sama Allah dan Rasulnya apa enggak? Itu doang. Di saat orang Islam taat dengan Allah dan Rasulnya, maka umat Islam akan hidup sejahtera, damai, tentram, tenang, bahkan maju dimanapun mereka berada. Di saat sudah meninggalkan pelajaran dari Allah dan Rasulnya, sudah meninggalkan syariat Nabi-Nya, maka disitulah datang kelemahan terhadap umat Islam. Oleh karenanya mari kita ajak diri kita, kita ajak anggota rumah tangga kita, kita ajak orang-orang sekitar kita untuk menghidupkan masjid, menghidupkan ibadah, berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan sunnah-sunnah nabinya Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhasil, Sayyiduna Sa'ad bin Mu'ad seakan-akan kakinya telah tertanam di dalam bumi, tidak bergerak, tidak bergeser sedikit pun dari kedekatannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang menjadi tamengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi Rasulullah dan tidak ada sedikit pun jiwa ketakutan dari beliau menghadapi serangan musuh yang musuh itu berpusat menyerang Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa ala alaih. Jadi, kalau Anda ingin bertanya, di mana Sa'ad bin Mu'ad waktu perang Uhud? Di dekatnya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaih. Sahabat KSNS. Kemudian yang terkenal dan paling istimewa adalah kejadian di perang Khandaq. Inilah akhir kehidupan di dunia seorang Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu taala anhu wa arda. Perang Khandaq atau terkenal dengan nama perang Parit. Usulan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an. Kejadiannya begini. Saya ngomong secara garis besar dulu. Saya tidak membahas perang Khandaq, tapi saya membahas tentang siapa? Sa'ad ibn Mu'ad yang saya tuju maksudnya. Kan Yahudi Madinah sama Nabi kita Muhammad itu punya perjanjian damai. Artinya Rasulullah dan sahabatnya masuk negeri Yasrib atau masuk negeri Madinah nggak mau ganggu Yahudi dan tidak akan mengganggu ibadahnya Yahudi dengan persyaratan Yahudi pun tidak boleh mengganggu Rasulullah dan sahabatnya dalam beribadah kepada Allah. Ini ada perjanjian damai piagam perdamaian Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Walan tarda anka yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ternyata orang-orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan ridho terhadap umat Islam kecuali umat Islam telah mengikuti ajaran mereka. Sadaqallahul azim. Allah maha benar dengan segala firman. Diam-diam si Yahudi ini yang sudah mengikat perjanjian damai dengan Nabi kita Muhammad. Semakin lama semakin iri, semakin dengki, semakin hasut dengan Nabi kita Muhammad dengan kesuksesan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah bahkan tidak sedikit adanya beberapa orang Yahudi yang menyatakan Islam dengan Rasulullah. Karena apa? Akhlak beliau, iman beliau, ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahudi ini semakin gelisah. Perkembangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad kok berkembang terus? Padahal kan Islam nggak mengganggu Yahudi. Ada apa dia gelisah? Setan yang bikin dia gelisah. Setan yang bikin dia tidak terima dengan kemajuan Rasulullah. Tidak sedikit manusia yang diperalat oleh iblis untuk memerangi kebenaran. Dari kekhawatiran yang besar akan dakwahnya Rasulullah Akhirnya orang Yahudi ini khianat. Mereka datang ke Mekah. Lalu bagaimana kisahnya? Kita akan lanjutkan kisah tentang Sa'ad ibn Mu'ad pengaruhnya di perang Khandaq tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin sahabat KSNS. Datangnya orang Yahudi ke Mekah Al-Mukarramah. Saat itu mereka menjumpai sesepuh-sesepuh kafir Mekah dari bangsa Quraisy. Mereka katakan mereka siap bergabung dengan orang-orang kafir Mekah dari bangsa Quraisy untuk memerangi Nabi Muhammad wa ashabuh dan sahabat-sahabat. Mereka katakan, sebaiknya kalian wahai bangsa Quraisy Datanglah bersekutu dengan bangsa-bangsa yang lain. Bawa pasukan sebanyak-banyaknya. Serang Madinah dari luar. Dikasih tahu masuknya lewat sini, lewat sini. Kemudian kami bangsa Yahudi akan ikut perang bersama kalian. Dan kami akan menyerang dari dalam. Oh dahsyat ini. Ini perang kondak ini berat betul para sahabat Makanya Salman setelah perang Khandaq direbutin, katanya ada orang muhajir bilang, "Salman minal muhajirin." Kata Ansar, ah, Salman minal Ansar." Kan dia orang Persia. Apa kata Nabi saw "Salman minna ahlul bait." Salman keluargaku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat KSNS. Di mana perang Parit belum dikenal oleh bangsa Arab. Orang Mekah, orang Madinah, bangsa Yahudi tidak kenal itu sistem parit. Itu hanya baru dikenal oleh Persia. Karena Persia saat itu negara mereka sudah lebih maju dari segi keduniaan. Makanya Salman ngasih usul saat itu. Rasulullah kan ajak musyawarah sahabat. Salman ngasih usul. Gimana kalau kita membuat khandak ya Rasulullah, membuat parit. Jadi menyulitkan pasukan musuh untuk masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Sahabat KSNS ketika pasukan yang sangat banyak datang ke Madinah, ini nyerangnya mau masuk ke dalam Madinah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim dua sahabatnya yaitu Sa'ad ibn Mu'ad dengan Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu taala anhuma. Siapa aja? Sa'ad bin Mu'ad dengan Sa'ad bin Ubadah. Ubadah. Dua orang. Kalau Sa'ad bin Mu'ad termasuk sesepuh dari kaum Aus, Ansar, dan Sa'ad bin Ubadah itu sesepuh dari kaum Hadrat, Ansar. Dua orang ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menemui sesepuh Yahudi yang bernama Ka'ab bin Asad suruh temui Ka'ab bin Asad. Membicarakan terang tentang apa? Tentang pasukan musuh yang mau datang ke Madinah, yang mau menyerang kota Madinah. Maksudnya, orang-orang Yahudi harus siap membela Madinah juga. Ini kan yang diserang Madinah. Itu loh. Kan kita punya perjanjian damai sama mereka. Nah sekarang Madinah mau diserang. Ya bareng-bareng dong. Ibaratnya sekarang Islam di Indonesia dengan yang non-Muslim di Indonesia, semua punya ikatan perjanjian damai antar sesama bangsa, anak bangsa, gitu loh. Lah kalau Indonesia diserang, ya jangan orang Islam dong yang berjuang, ya semuanya, siapapun apapun agamanya, selama dia orang Indonesia ya ayo bela negara gitu loh. Nah sekarang ini Madinah yang mau diserang. Jadi Rasul mengutus dua pasukannya agar orang Yahudi siap membela tentara muslimin juga. Kenapa? Karena kan Madinah yang mau diserang. Datanglah sahabat KSNS Sa'ad ibn Mu'ad dengan Sa'ad ibn Ubadah. Radiyallahu taala anhuma kepada Ka'ab bin Asad di mana Ka'ab bin Asad adalah pimpinan orang Yahudi dari Bani Quraidah. Dari Bani apa? Quraidah, suku Yahudi. Bani Quraidah bilang begini. Omongannya nggak bagus. Ngomongnya begini. Laisa bainana wa baina Muhammad ahad wala agad. Hai Sa'ad bin Mu'ad. Hai Sa'ad bin Ubadah. Kami bangsa Quraidah tidak pernah punya perjanjian dengan Muhammad dan persetujuan apapun. Nggak ada. Huh? Kaget dong sahabat. Kif, ente kan awal Nabi datang ke Madinah punya perjanjian? Enggak, enggak ada, enggak ada. Enggak ada, enggak ada perjanjian, enggak ada. Kita enggak punya perjanjian apa-apa. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya Bani Quraidah menolak untuk membantu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Adapun yang awalnya datang kepada suku bangsa Arab untuk menyerang Madinah saat itu adalah Bani Nudair, suku Yahudi juga. Yang datang ke Mekah, yang tadi saya kisahkan itu suku dari Bani Nudair. Tapi suku Quraidah sudah dipengaruhi sama Bani Nudair untuk membantu serangan itu. Jadi Quraidah itu nggak mau membantu Rasulullah dan sahabat. Bilang nggak ada janji apa-apa, nggak ada. Kan berarti khianat itu. Khianat. Ingkar janji, khianat. Jadi malah mereka membela pasukan musuh untuk menghabisi Rasulullah dan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat KSNS peperangan pun berkecamuk. Berkecamuk apa berkecamuk? Eh? Berkecamuk ya? Berkecamuk ya? Benar ya? Ya, oke. Sip. Berkecamuk. Wah, wah, wah, wah. Walhasil berat. Karena waktu itu Quraisy di didukung sama suku Gotfan, kotof. Gotfan tulisannya. Tulisannya Rain to Fa Alif Nun. Gotofan. Gotofan. Gotofan ini suku besar di Arab yang ikut menyerang Madinah. Nabi SAW mengadakan pertemuan sama pucuk pimpinan Gotofan. Maksudnya supaya Nabi lihat ini berat ini. Gotofan gabung sama Quraisy nyerang Madinah terlalu berat ngadepin yang umat Islam. Belum Yahudinya. Nah, maksudnya Nabi, ini supaya Gotofan mundur gimana nih? Nabi rayu. Gimana perjumpaan dari pihak Rasulullah dengan pihak Gotofan mengatur siasat agar Gotofan mundur dari peperangan. Jadi Nabi hanya menghadapi bangsa Quraisy saja. Ini semakin menarik kisahnya. Tetap di KSNS. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat. Jadi jelas tadi kalau saya pakai segmen ini dengan pertanyaan Sa'ad bin Mu'ad bisa berlanjut. Saya mau ngabisinnya di episode ini aja. Kisah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Sampai di mana tadi, sahabat? Rasulullah berusaha mengajak agar Gotofan Gotofan pergi dari pasukan yang menyerang Rasulullah. Di mana Rasulullah memberikan perjanjian kepada suku Gotofan, mau nggak kamu tinggalkan bangsa Quraisy untuk perangi kami? Kamu jangan ikut menyerang Madinah dan kami penduduk Madinah akan memberikan sepertiga dari hasil Madinah. Maksudnya dari mulai kurma, dari mulai pokoknya penghasilan-penghasilan Madinah sepertiga akan diberikan kepada suku Gotofan. Dengan syarat Gotofan tidak menyerang Madinah. Tawaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disetujui oleh orang-orang dari suku Gotofan. Oke, setuju deh. Emang mereka juga ngejarnya duit kok. Lah kalau pasukan Nabi kan ngejarnya ridho Allah, musuh nyerang Nabi ngapain? Ngejarnya apa? Al-fulus. Al-fulus. Fulus. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi hanya sebatas tawaran. Perjanjian belum dikukuhkan oleh Rasulullah. Rasul kembali berjumpa dengan sahabat-sahabatnya kemudian mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya. Terutama terutama yang dipanggil oleh Rasulullah sesepuh-sesepuh kaum Ansar, penduduk asli Madinah. Di antaranya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi diajak apa? Ya? Diajak bedami, bedami, bedami bahasa mana sih? Diajak musyawarah maksudnya. <laughs> Bedami lagi. Diajak musyawarah sama Nabi. Gimana ya Sa'ad bin Mu'ad? Setuju nggak? Ini Gotofan kita tawarin sepertiga harta Madinah buat mereka. Mereka mau dan mereka tidak akan menyerang Madinah. Ini memudahkan kita mengalahkan musuh saat ini. Gitu. Karena Rasulullah khawatir jumlah mereka sangat banyak sekali. Takutnya banyak korban jiwa di Madinah. Rasul itu kesian sama kaum Ansar daripada nyawa mereka yang terlalu banyak melayang, nggak apa-apa deh sepertiga harta yang melayang. Apa kata Mu'ad? Kata Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ini menarik sekali. Ya Rasulullah, jadi yang dipanggil itu Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah. Dua-duanya Sa'ad sama bahasanya. Sa'ad bin Mu'ad sama Sa'ad bin Ubadah sama pertanyaannya. Ya Rasulullah, ini usulan engkau apa wahyu dari Allah? Nanya dulu. Nanya dulu. Ini ini akhlaknya sahabat tuh. Ini akhlaknya sahabat kepada Nabi kita Muhammad. Ya Rasulullah, tawaran ini kepada suku Gotofan, ini memang perintah Allah, apa ini usulan pribadimu ya Rasulullah? Itu dulu pertanyaan. Karena kalau Rasulullah bilang, ini perintah dari Allah, ya sudah kelar. Ya udah, jangankan sepertiga, 100% kami siap. Tapi kalau usulannya Nabi berarti kan Rasul ngajak musyawarah. Berarti sahabat masih mengeluarkan usulan, tapi ya Tetap ujungnya keputusan ada di tangan siapa? Ya di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini usulanku ya Sa'ad. Ini usulanku supaya korban jangan bertambah banyak dan membahayakan kalau suku besar Gotofan ikut menyerang kita. Sa'ad ibn Mu'ad berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat KSNS, dengarkan perkataannya. Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, قد kunna هؤلاء 'ala الشرك وعبادة wa ibadatil لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا min madinati Allah dan kami tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di saat kedudukan kami dalam keadaan syirik tidak menyembah Allah ya Rasulullah, mereka suku Gotofan tidak memakan satu korma pun dari tanah Madinah ini. Kecuali karena memang kami yang memberi karena dia sebagai tamu atau mereka membeli korma kami. Jadi dulu kita masih dalam jahiliyah, masih dalam syirik. Itu Gotofan gak ada yang ngambil harta kita di Madinah. Mereka datang Kalaupun kita kasih sebagai tamu atau mereka beli. Satu korma pun mereka tidak berani ambil ya Rasulullah. Apakah ya Rasulullah setelah sekarang kami mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan agama Islam. Dan apakah setelah hidayah ini datang kepada kami dan Allah memuliakan kami di Madinah ini dengan kedatanganmu ya Rasulullah dan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Terus kami sekarang harus memberikan mereka harta-harta kami ya Rasulullah. Maksudkan sekarang kami bertambah mulia. Kan kami menyembah Allah, kami mulia dengan kedatanganmu. Apakah kami harus memberikan harta-harta kami sekarang kepada mereka? Demi Allah ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah. Kami tidak punya hajat untuk memberikan sedikit pun untuk mereka orang-orang kafir yang memerangimu. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak akan memberikan kepada mereka kecuali pedang. Kecuali pedang ya Rasulullah. Artinya bertempur melawan mereka. Sampai Allah memutuskan antara kami dengan mereka. Itu disambut takbir semuanya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang Rasulullah mau. Langsung Rasulullah bilang, kirim utusan ke bahasa suku Gotofan. Apa yang saya janjikan itu dibatalkan. Memang sebelum belum belum ini, belum belum apa? Rasulullah masih musyawarah dulu. Kemarin yang wacananya, wacana. Kalau orang kita bilangnya wacana, ini kan lagi dikit-dikit wacana, wacana, wacana wacananya batal. Kata Rasulullah, kita ambil pendapatnya. Sa'ad bin Mu'ad. Artinya, orang Madinah siap bertempur, nggak ada takutnya. Kecuali pedang. Kami akan kirimkan pedang kami kepada mereka ya Rasulullah. Radiyallahu ta'ala Sahabat KSNS. Di peperangan Khandaq. Akhirnya, Sa'ad ibn Mu'ad terkena panah. Apakah beliau wafat? atau beliau masih hidup. Kita akan teruskan tetap di KSNS. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS. Di saat perang Khandaq seorang saat ibn Mu'ad dengan penuh semangat membela agama Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah orang yang paling kecewa dengan Bani Quraidah, orang Yahudi Madinah. Karena mereka mengkhianati perjanjian damai dengan Nabi kita Muhammad. Singkat kisah ketika beliau mengangkat tangannya di peperangan. Hendak datang. Anak panah nembus ke apa ini namanya nih? nadi. Tuh loncor darah. Parah. Lemah dia. Digotong sama sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada yang membawa Saat ibn Mu'ad untuk tidak jauh tendanya dengan Rasulullah karena Rasul ingin dekat dengan Saat, Lemah saat itu beliau berdoa, munajat kepada Allah untuk kemenangan Rasulullah dan umat Islam di peperangan Khandaq. Kemudian beliau memohon kepada Allah agar bisa wafat dalam keadaan syahid setelah menyaksikan kehancuran bangsa Quraidah. Karena beliau marah betul dengan bangsa Quraidah. Karena sahabat perlu tahu bangsa Quraidah ini sebelumnya itu dalam naungannya siapa? Sa'ad bin Mu'ad sebelum datangnya Islam nih. Dia punya janji damai sama Sa'ad. Nah setelah Islam kan Sa'ad yang damaikan dia sama Rasulullah. Lah sekarang dia hianat sama Rasul sama aja hianat sama Sa'ad. Jadi Bani Quraidah itu dalam gabungan perjanjian damai dengan suku Aus. Suku Aus presidennya Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya ternyata Allah kabulkan sahabat Kaisar kemenangan Islam mutlak di peperangan Khandaq saat itu orang kafir tidak kuat perbekalannya untuk meneruskan perlawanannya terhadap kaum muslimin akhirnya mereka kembali ke Mekah tinggal suku Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan agar sahabat-sahabatnya tidak langsung pulang dari peperangan Khandaq serbu bangsa Quraisy ditutup. Nggak langsung diperangi ya, sama Nabi, ditutup, diblokir sudah. Makanan susah, apa susah, diblokir sudah. Kan hianat. Kan hianat. Masih untung Rasul nggak langsung bunuh, Rasul langsung baik. Nggak bisa keluar, mereka dan barang nggak bisa masuk. 25 hari nyerah, kapok keluar. Eh. Yahudi, Yahudi Hmm. Lagi hianat sama Nabi. Nabi udah lindungin mereka, mereka hianat dengan Rasulullah. Akhirnya keluar. Kata kata Bani Quraisy, kami minta maaf ya Rasulullah, minta maaf. Ah, udah susah aja ente. Kemarin pertama-tama tenteng, belagu. Kalau lagi kaya, lagi ini belagu Yahudi emang. Tapi begitu udah susah. Kata Nabi, Nabi bilang begini loh. Subhanallah nih, ini Rasulullah. Keputusan nasib kalian tergantung dengan yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'ad, kata Nabi. Sa'ad bin Mu'ad sudah sakit, tapi belum belum meninggal. Datang Sa'ad bin Mu'ad. Begitu Sa'ad bin Mu'ad datang, apa keputusan? Sahabat sana. Kata Sa'ad ibn Mu'ad, Ya Rasulullah, Bani Quraidah telah mengkhianati kaum muslimin. Dan akibat pengkhianatannya, mereka telah menjadikan suku kaum Ansar banyak yang terbunuh di perang Khandaq. Dan kita harus menghadapi peperangan yang besar. Dan hampir saja kita hancur. Ya Rasulullah, pendapatku insya Allah tidak disalahkan oleh Allah dan engkau ya Rasulullah. Aku mohon karena mereka telah memerangi kaum muslimin siapapun dari mereka yang telah memerangi kaum muslimin dari orang-orang laki mereka hukumannya dibunuh hukum mati kemudian wanita dan anak-anak serta harta mereka menjadi hak kaum muslimin. Jadi wanita dan anak-anak menjadi tawanan, yang lakinya dibunuh, hartanya menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena sudah merangin. Kan gara-gara Quraidah punya ajaran Akhirnya jadi perang besar. Lah kalau kalau nggak dia bikin begini kan dia semestinya kan nutup jalan yang dari sana kan nggak bisa masuk orang-orang Mekah. Nah, ini sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Damai dengan orang Islam itu enak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendamaikan kita dimanapun kita berada. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata beliau Sayyiduna Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu taala anhu wa ardhah beliau kembali ke rahmat Allah umur beliau 36 tahun sahabat wa inda wafatihi dan ketika beliau kembali ke rahmat Allah jaa Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam datang malaikat Jibril kepada nabi kita Muhammad berkata kepada Rasulullah Man hadzal abd as-salih alladhi mat? Ya Rasulullah, siapa hamba yang wafat dari kalangan sahabatmu? Di mana kata Jibril, terbuka pintu-pintu langit dan bergetar arasnya Allah. Maka Rasulullah keluar mengabarkan sahabat bertanya siapa yang wafat? Ya Rasulullah, saat ibn Mu'ad kembali ke rahmat Allah. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat bersegeralah datangi jenazahnya saat jangan sampai duluan malaikat memandikan saat sebelum kita seperti malaikat memandikan Hamzalah sahabatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita terangkan sahabat Hamzalah pakai zat Hamzalah radhiyallahu taala anhu arda akhirnya dikuburkan di Baki pada saat dikuburkan itu kata Rasulullah bahwa kuburan itu penuh dengan para malaikat. Uh, salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Khudri, beliau meriwayatkan di saat kami menggali kuburan untuk saat ibn Muat, setiap satu galian wangi kasturi keluar dari tanah tersebut. Kami gali lagi, lebih wangi lagi. Kami gali lagi, lebih wangi lagi. Wangi yang berasal entah dari mana menyambut kehadiran jenazah Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Inilah sahabat akhir dari perjalanan hidup orang yang berhasil membuktikan cintanya kepada Allah dan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang bisa wafat seperti Sa'ad ibn Mu'ad dalam ridhamu dan kasih sayangmu.